على بصيرة إذا دعوة أهل السنة دعوة إلى الله وعلى بصيرة على علم البصيرة هي العلم بإجماع المفسرين والبصيرة لها ثلاث أنواع كما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه دعوتنا إخواني في الله ظاهر هذه الدعوة وباطن هذه الدعوة سواء ندعو إلى الله ما عندنا غير هذا لا تكفير ولا تفجير ولا تنفير ولا انقلابات ولا اغتيالات ولا مظاهرات ولا فتن دعوة أهل السنة دعوة رحمة للحاكم والمحكوم للصغير والكبير للغني والفقير للذكر والأنثى إنها دعوة الرسل dakwah ini merupakan dakwah ahlu sunnah dakwah yang tegak dengan ilmu dan merupakan dakwah ilmiah dakwah yang kita menyeru kepada kitab Allah dan kepada sunnah dan inilah ajaran yang telah Allah ingatkan kepada kita dalam firman-Nya yang artinya Katakan wahai Muhammad Inilah jalanku Yang aku senantiasa menyeru Dan inilah keadaanku Dan orang-orang yang mengikuti aku Perhatikanlah Ini adalah dakwah Yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diperintahkan Allah Kul Katakan Katakan kepada umatmu Ini adalah jalanku Jalan yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah dakwah Yang tidak akan menyeru Kepada pribadi Kepada pribadi kepada golongan ataupun kelompok dakwah yang tidak menyeru untuk fanatisme kepada golongan tertentu kepada kabilah kepada kebangsaan kepada partai ataupun yang lainnya dakwah yang diperintahkan Allah adalah sebuah dakwah yang hanya menyeru kepada Allah sebuah dakwah yang tegak di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebuah dakwah yang benar-benar tegak di atas ilmu dan amal dan kata-kata basirah secara sepakat para ulama mufassirin mentafsirkan bau basirah adalah ilmu lebih ada penafsiran yang lainnya artinya dakwah yang tegak dengan ilmu dan inilah fondasi sebagaimana diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebuah dakwah yang sifatnya pertama menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menyeru umatnya dan tidak berhenti untuk berdakwah dan berikutnya tegak dengan ilmu yaitu dakwah dengan ilmu dan kembali beliau menegaskan bahwa karakter dakwah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala atau dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dakwah yang menyuruh untuk mengkafirkan orang atau melakukan kerusakan. Apakah itu pengeboman? Kerusakan atau demonstrasi atau kejelekan-kejelekan yang lainnya. Ini bukan warna dakwah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. dakwah ini adalah dakwah yang penuh dengan kebaikan yang akan dirasakan oleh semua orang oleh hakim pemerintah dan demikian pula akan dirasakan oleh rakyatnya kebaikannya akan dirasakan oleh semua golongan anak kecil anak dewasa ataupun orang tua orang kaya atau orang miskin dan inilah karakter dari dakwah yang dibawa oleh seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما الله عز وجل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزود من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما وهذه الآية مكية وهو مستضعف وكان في حاجة إلى الرجال وإلى المال وإلى السلاح لكن قال اترك هذه كلها وقل رب زدني علما ما قال وقل رب زدني مالا ولا زدني سلاحا ولا رجالا ولا ولا شيء من هذا وقل رب رب زدني علما وأول ما نزل عليه اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا هو أساس الدعوة العلم هو أساس كل شيء فبالعلم تعرف الحق من الباطل والصح من الغلط والسنة من البدعة والشرك من التوحيد والحلال والحرام تفرق بين كل شيء بالعلم بالفرقان وكل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالخير كل الخير في الوحيين في القرآن والسنة فمن تمسك بالقرآن والسنة نجا بإذن الله سبحانه وتعالى فهنيئا لكم يا معشر أهل السنة هنيئا لكم هنيئا لكم حب العلم وحب السنة والتمسك بالتوحيد في هذا الزمن هنيئا لكم ونحن جئناكم محبة في الله ومن أجل الله والله يقول في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها الله الله الله وجبت وجبت الله يقول وجبت واجب أن الله يحبك لأنك تحب فلان من أجل الله تجالس فلان من أجل الله تزور فلان من أجل الله وجبت محبتي الله الله هنيئا لكم هنيئا لنا جميعا بهذا التزاور وبهذا اللقاء وبهذه المجالس وبهذا الخير انها تجاره عظيمه مع الله سبحانه وتعالى Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Katakan Muhammad Wahai Rabbku Berikan tambahan kepadaku ilmu Demikian agungnya ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kepada nabinya Untuk meminta yang lainnya Tetapi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu Rabbi zidni ilma Wahai Rabbku berikan tambahan kepada ku ilmu Perhatikan kala itu. Saat turunnya ayat ini, kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang lemah. Ayat ini merupakan ayat makiyah. Ayat ini merupakan ayat makiyah. Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan yang lemah. Mereka semuanya memerlukan memerlukan senjata untuk menjaga keamanan. Tapi ternyata bukan ini. Ia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang lemah seperti ini diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu masih Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang lemah. Ternyata doa yang diajarkan dan ini merupakan pelajaran yang besar bagi kita. Ketika kondisi kita lemah, mintalah tambahan ilmu agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu agama merupakan puncak pertolongan Allah. Tidakkah kita ingat ayat yang pertama kali turun yang memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca dan ini berkaitan dengan ilmu dan dari sini kita mengetahui bahwa dakwah ini berfondasi dengan ilmu agama. Dakwah ini dikatakan menjadi dakwah yang mulia karena dengan ilmu agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengetahui kebaikan dari keburukan kita bisa memilahkan mana tauhid dan mana syirik mana yang halal dan mana yang haram benar-benar ilmu agama ini menyeru umat dengan ilmu yang jelas dengan furqan yang memilahkan antara yang hak dan yang batil. Dan ingat segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah perkara yang baik. Dan ingat bahwa kebaikan dan puncak kebaikan hanya ada dalam dua wahyu Al-Qur'an Dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang berpegang teguh dengan keduanya, maka sungguh dia akan selamat. Bahagialah kalian semuanya. Bahagialah kalian semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada as-sunnah, Allah anugerahkan kepada kalian kesiapan untuk bertamasuk, memegangi dan beriltizam dengan ilmu, dengan tauhid. Terlebih lagi di masa yang seperti ini, masa yang banyak fitnah. Dan sungguh tidaklah kami datang kepada kalian berjumpa dengan kalian demi Allah Tidaklah kami mendatangi kalian kecuali karena Allah. Kami menginginkan dari apa yang kami lakukan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyatakan dalam hadis qudsi sungguh hamba ini berhak untuk mendapatkan kecintaanku. Tatkala hambaku ini mendatangi saudaranya karena kecintaannya kepada Allah, mengunjungi saudaranya, mendatangi saudaranya. Orang yang melakukan sebuah kunjungan atau menziarah karena Allah. Karena kecintaannya kepada Allah, maka sungguh orang ini akan benar-benar mendapatkan kecintaan Allah. Maka sungguh demi Allah, aku menyebut kalian karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaannya. Terlebih lagi di masa yang seperti ini kita sangat memerlukan untuk saling mengunjungi, berjumpa tentunya dengan landasan untuk meraih kebaikan. Dan sungguh ini merupakan sebuah perniagaan yang agung. Tijarah sebuah perniagaan yang agung ketika seseorang mengunjungi saudaranya karena Allah dan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده إلى آخر الحديث هذه بشارة لنا جميعا ونحن ضيوف في بيت الله نستمع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تغشاكم الرحمة تنزل عليكم السكينة يذكركم الله عز وجل في من عنده ويقال لكم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذه مرغبات لكم يا معشر طلبة العلم مرغبات لكم في هذه المجالس وفي طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما طريق هذا قد يكون يعني طريق حسي تذهب بالأقدام من البيت إلى المسجد أو تقرأ الكتاب أو تسمع الشريط وتسأل أهل العلم وتتصل بالهاتف كل هذا يشمل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة معنى ذلك أن طلب العلم طريق إلى الجنة طلب العلم الشرعي الصحيح طريق إلى الجنة مختصر بإذن الله سبحانه وتعالى هذا من فضل الله عليكم يا معشر طلبة العلم ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الملائكة تضع لك الأجنحة الخطابي رحمه الله ذكر ثلاثة أقوال في معنى هذا الحديث من معانيه أن الملائكة تضع أجنحة فعلا حقيقة وليس بمجاز وأنت تمشي على أجنحة الملائكة من البيت إلى المسجد هذا من ضمن الأقوال على سبيل الإجلال لطالب العلم والاحترام لطالب العلم والتقدير لطالب العلم والحب لطالب العلم الله جل وعلا أرسل ملك ملائكة تضع الأجنحة تحت أقدامك يا طالب العلم هل وضعت الأجنحة هل وضعت الملائكة أجنحتها لأحد من البشر كائنا من كان غني أو فقير مسؤول أو غير مسؤول ما وضعت الملائكة أجنحتها إلا لك أنت يا طالب العلم هذا شرف هذا فخر Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidaklah segolongan kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang membaca kitabnya dan mengkaji mempelajari di antara mereka sesama mereka akan kitab Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun ketenangan. Diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari sayang Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Perhatikanlah hadis ini merupakan berita yang sangat-sangat membahagiakan untuk kita semuanya. Hadis ini merupakan motivasi bagi kita untuk bersemangat mempelajari ilmu agama. Perhatikan dalam hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Orang-orang yang berada di dalam rumah Allah di masjid. Yang belajar ilmu agama, mengkaji kitab Allah, niscaya akan diikuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan turun ketenangan dan bahkan sebagaimana akhir hadis akan dikatakan kepada mereka Berdiri berdirilah kalian dalam keadaan kalian telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang Allah khususkan untuk para penuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belum mengingatkan kepada kita siapapun yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya surga. Mahsusi Allah. Inilah kabar yang sangat-sangat membahagiakan kalian semuanya. Tidak ada yang lebih utama melebihi semangat seseorang untuk menempuh perjalanan mendapatkan ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang menempuh sebuah perjalanan, dan ini bisa bermakna sebuah jalan yang hissi, yaitu sebuah perjalanan yang benar-benar nyata. Kita menempuh perjalanan dengan kita keluar dari rumah kita menuju rumah Allah. Ini merupakan bentuk seseorang yang dikatakan sebagai penempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang akan mendapatkan keutamaan itu Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga demikian pula masuk dalam makna hadis adalah orang yang bersemangat untuk membaca kitab-kitab mendengarkan ceramah-ceramah para ulama dari kaset-kaset ataupun yang lainnya menghubungi para ulama dengan telepon ataupun yang lainnya untuk bertanya kepada mereka permasalahan agama. Kesemuanya ini merupakan bentuk yang dikatakan oleh Nabi menempuh perjalanan untuk mencari ilmu dan kesemuanya akan mendapatkan keutamaan yaitu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga dengan tegas kembali beliau menyatakan, ini benar-benar keutamaan Allah untuk kalian. Ketika Allah berikan semangat kepada kalian untuk belajar ilmu agama. Bahkan perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Beliau bersabda atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh para malaikat meletakkan sayapnya dalam keadaan rela kepada para penuntut ilmu agama. Perhatikan sabda Nabi ini. Sungguh sangat tahu, Yang mana para malaikat benar-benar meletakkan sayap mereka. Al-Imam Al-Qattawi rahimahullahu taala menyebutkan makna dari para malaikat meletakkan sayapnya dalam tiga makna. Dan salah satunya beliau menyebutkan, beliau hanya menyebutkan satu, yaitu para malaikat benar-benar mereka meletakkan sayapnya yang sehingga kalian ketika keluar dari rumah kalian untuk belajar ilmu agama seakan-akan kalian berjalan di atas sayap-sayap para malaikat. Kenapa seperti ini? Kenapa para malaikat melakukan hal yang seperti ini? Untuk para penuntut ilmu agama? Kata Imam karena para malaikat sangat-sangat memuliakan dan sangat dan sangat menghormati para penuntut ilmu agama. Perhatikan, Bagaimana Allah mengutus para malaikat hanya untuk meletakkan sayapnya untuk mereka yang belajar ilmu agama. Apakah ada keadaan yang lainnya yang mana Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk meletakkan sayapnya kepada yang lainnya? Selain dari para talibul ilm, siapapun dia. Apakah ada yang mana Allah perintahkan malaikat untuk meletakkan sayapnya kepada orang-orang kaya ataupun yang lainnya maka sungguh ini merupakan syaraf kemuliaan bagi kalian wahai penuntut ilmu. والآن إن شاء الله نترك المجال للشيخ الفاضل رشاد الحبيشي وهو من كبار طلبة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله في اليمن وفي خارج اليمن وهو قائم بالدعوة في العاصمة صنعاء في مسجد الرحمن ولكنه الآن في أرض الحرمين نظرا للظروف الحاصلة في البلاد أسأل الله العظيم أن ينفع به ويشرح صدره فليتفضل حفظه الله يستأذن للأذان يستأذن للأذان والتزود منه وهذا توفيق من الله جل وعلا يوفق إليه من يشاء فما كل أحد رام شيئا وصل إليه ولكن التوفيق بيد الله يجعله لمن يشاء ويوفق إليه من يشاء فنسأل الله جل وعلا وإياه أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات بسم الله الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا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 Musa Hafizahullah Ta'ala Wara'ah Maka berikutnya insyaAllah Sebagai mukaddimah kita akan mendengarkan Nasihat Dari guru kita Al-Syeikh Rashad Al-Hubaisyi hafizahullah ta'ala wa ra'ah yang mana beliau merupakan salah satu murid dari Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala dan merupakan murid yang sangat istimewa yang dikenal tentunya di kalangan para murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala Dan beliau saat ini untuk sementara berada atau berposisi di kota Mekah. Yang mana sebelumnya beliau berada di Markis di ibu kota Sana'a di Markis. Akan tetapi kondisi yang sama-sama kita ketahui kondisi yang sangat menyulitkan yang sehingga hingga hari ini beliau berada di kota Mekah dan insya Allah di malam hari ini dan pada hari-hari berikutnya beliau akan bersama kita untuk bersama-sama tolabul ilm dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kemudian beliau berkata, "Amma ba'd" Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan sungguh saya sangat bersyukur kepada Allah atas karunia beragam kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita terkhususnya di hari ini yang semoga Allah memberikan keberkahan di tempat ini di masjid ini yang juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang merupakan kebahagiaan Allah pertemukan saya dengan ikhwah semuanya di Malaysia dan saya memohon kepada Allah, saya berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita ke syurganya sebagaimana hari ini Allah kumpulkan kita di dunia. Kemudian beliau sebelum memulai untaian nasihatnya berterima kasih kepada Syekh Abu Ammar Muhammad Ba Musa hafizahullah taala wa ra'ah yang telah memberikan untaian nasihat yang sangat berharga yang berisikan sebuah motivasi untuk mempelajari ilmu agama dan motivasi untuk kita selalu berupaya menambah ilmu agama dan sungguh Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan adalah anugerah Allah. Tidaklah semua orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tidaklah semua orang yang berkehendak untuk mendapatkan sesuatu dia akan mendapatkannya kecuali dengan anugerah fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki maka siapapun dia ketika Allah memberikan taufik maka sungguh orang ini akan berjalan di atas petunjuknya dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mampu melakukan semua kebaikan dan meninggalkan semua kemungkaran. والذي ينبغي علينا فعله في هذه الدورة قبل هذه الدورة وفي أثنائها وبعدها وفي كل وقت أولا أن نسأل الله جل وعلا السداد والتوفيق والإعانة على هذا العمل لأن العبد إذا لم يوفقه الله يخذل ولو كان مسلما فأنت في جميع مراحل الحياة بحاجة عظيمة إلى إعانة الله جل وعلا على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات وعلى طلب العلم وعلى إقامة الدورات المعلم والمتعلم والعالم في ذلك سواء فالمعلم إذا ما وفقه الله للتعليم لا يعلم ولو كان كثير العلم لا يرزق, لا يرزق المحبة على فعل هذا الخير لأنه موت والمتعلق إذا لم يرزق الإعانة من الله جل وعلا على التعليم لا يمكن أن يصبر أو على التعلم لا يصبر يمل ولو كان وقتا قليلا يسيرا بينما تجده ساعات يصرفها في الأسواق وهنا وهناك لا يمل لكن مجالس العلم يمل منها وهذه مصيبة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم اهدني وسددني كان يقول أيضا اللهم إني أسألك الهدى والسداد ويقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بل فرض الله علينا فرضا أن نقول في كل يوم سبع عشرة مرة إياك نعبد وإياك نستعين أسأل من ربك أن يعينك على العبادة وأن يرزقك الاستعانة به جل وعلا وأخذ بيد معاذ بن جبل يوما فقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن نور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعني يا رب وفقني وإبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة يا رب وفقني لإقام الصلاة أعني عليها وأعن ذريتي قال ومن ذريتي أي وأعن ذريتي على فعلها وإقامتها فمن أعانه الله فهو المعان وهو المسدد وهو الموفق ومن لم يعنه فهو المخذول kemudian belum berkata mengingatkan kepada kita semuanya kita berwaktu daurah dan bahkan di semua waktu kita berkewajiban untuk selalu memperhatikan segala perkara yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Dari antara yang akan mendatangkan kebaikan. Perlu ingatkan kepada kita yang pertama. Berdoalah kalian kepada Allah. Mintalah kepada Allah at-taufiq. Mintalah kalian kepada Allah as-sadad. Kebenaran di dalam beramal. Lurusnya amalan. Amalan. Karena sesungguhnya seorang hamba siapapun dia ketika Allah tidak memberikan taufik kepadanya maka sungguh dia sangat-sangat merugi. Walaupun dia seorang muslim. Tetapi ketika Allah tidak memberikan taufik maka sungguh dia dalam keadaan sangat merugi. Maka sungguh kalian semuanya di semua waktu di seluruh umur kita kita sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan dan mampu meninggalkan perkara-perkara yang Allah benci. Maka sungguh segala bentuk yang akan menjadikan kita istiqamah harus kita lakukan siapapun kita apakah dia seorang alim itu seorang yang berilmu ataukah seorang penuntut ilmu siapapun dia maka dia sangat memerlukan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kata beliau, siapapun dia tidak akan mampu istiqamah di atas agama, di atas ilmu kecuali seseorang ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki ilmu tidak akan bisa mengajarkan ilmu agamanya ketika Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Sehingga apa yang dimilikinya tidak mendatangkan kemanfaatannya. Demikian pula seseorang yang dikatakan sebagai muta'allim, seorang penuntut ilmu, maka sesungguhnya seseorang yang ingin belajar agama dia tidak akan mampu mempelajari ilmu agama dan tidak akan mampu istiqamah, tidak akan mampu bersabar, bahkan dia akan merasa jerah Untuk belajar ilmu agama ketika Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Sejenak untuk duduk. Mempelajari ilmu agama maka seorang yang tidak mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah, maka sungguh engkau akan melihatnya orang ini akan malas. Tidak bertahan, cepat untuk bosan dalam keadaan ketika melangkahkan kakinya di pusat-pusat perbelanjaan atau di mal-mal yang ada sedemikian kuat kakinya dan sedikit pun tidak merasa bosan. Tapi saat berada dalam majlis lain, gelisah dan tidak bertahan tidak bersabar untuk sejenak mendengarkan ilmu agama kenapa karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa untuk kita meminta taufik kepada Allah. Meminta petunjuk kepada Allah. Dan benarnya amalan dalam kehidupan ini. Itu pengalaman doa ya Allah. Anugerahkan kepada hambamu. Petunjukmu. Wasadirni dan luruskan amalanku. Atau doa yang lainnya. Yang mana Rasulullah SAW senantiasa memohon kepada Allah Ya Allah Aku memohon kepadamu Petunjuk Dan benarnya amalan Demikian itu doa yang diajarkan Dan riwayat yang lainnya Ya Allah Sungguh aku memohon kepadamu Petunjuk Ketakuan Kecukupan Dan terjaganya kehormatan Ingatkan kita Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bahkan telah mewajibkan kepada kita 17 kali dalam sehari untuk kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk beribadah dan istiqamah di dalam beribadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka Ini yang kita minta kepada Allah. Kemampuan untuk beribadah. Dan bisa istiqamah di dalam beribadah. Dan inilah yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya kepada Muaz radhiyallahu taala anhu ketika diperintahkan kepadanya untuk memohon kepada Allah ya Allah anugerahkan kepada hambamu untuk bisa mengingatmu. Anugerahkan kepada hambamu ilmu dan untuk selalu mengingatmu. Perhatikan penggalan kata-kata ini bantulah aku. Tolonglah aku. Artinya berikan taufik kepadaku A'inni nah, artinya berikan taufik kepadaku. Maka demikianlah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau memohon kepada Allah, wahai ya Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Yang maknanya berikan taufik kepadaku untuk hambamu mampu melakukan salat dan demikian pula kepada anak-anakku sehingga istiqamah ini doa yang sangat agung permohonan kepada Allah untuk diberikan kemampuan di dalam beribadah benarnya ibadah yang dia lakukan dan istiqamah di dalam beribadah. Maka beliau menyatakan, siapapun dia, ketika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak diberikan taufik kepada Allah, maka sungguh dia akan binasa. وتنبيه يعني قبل إقبال انتهاء من الكلمة أو قبل قبل أن نبدأ في البند الثاني أو النصيحة الثانية وهي مسألة التصوير النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول لعن الله المصورين ويقول أيضا أشد الناس يوم عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن لا تدع صورة إلا طمستها فالمطلوب من الأخوة ألا ينشغلوا في أثناء الدرس بالتصوير نحن حضرنا لأجل أن الملائكة تغشى هذه المجالس وتحف أهلها بأجنحتها وتباهي بهم عند ربها فلا نكون سببا في طرد الملائكة لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة إذا وجد فيه كلب أو وجد فيه صورة فكيف إذا كان الإنسان يصور فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ترك ذلك وهذه أيضا من الأمور التي نحتاج منها إلى إعانة الله لنا على تركها لأن الناس ابتلوا, ابتلوا بها ابتلاء عظيما وتارك هذه المنكرات في مثل هذه الأزمان يعتبر كالقابض على الجمر يعني مثل هذه المسائل بل إنها الآن صارت من المسائل المستغربة هذا معقول حرام ولذلك إذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الأمور فلا أقل من أن يتركها في بيوت الله اتركها واستشعر إذا دخلت بيت الله جل وعلا أنك في عبادة وطاعة تغفر فيه ذنوبك وتكفر فيه سيئاتك وتباهي بك الملائكة عند الله جل وعلا خرج معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه على حلقة وهم جلوس في المسجد قال ما الذي أجلسكم ها هنا قالوا جلسنا نذكر الله لاحظ كلمة نذكر الله وماذا كانت أفعال أولئك لأنهم معانون من الله جل وعلا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وهدانا للإسلام قال آه الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لهم أي أنا ما استحلفتكم لأنني متهما لكم ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا يوما ونحن جلوس في المسجد فقال ما الذي أجلسكم ها هنا الرسول يقول للصحابة قالوا جلسنا نحمد الله ونذكره على ما من به علينا وهدانا للإسلام لاحظوا لماذا كان الصحابة يجلسون في المساجد لحمد الله وذكره وشكره وتعلم شريعة الله جل وعلا هذا هو الذي ينبغي لذلك نحن حرصنا أشد الحرص أن تكون الدورة في بيت من بيوت الله لأن الجلوس فيها بركة والتعلم فيها بركة حتى ولو لم يستفد الإنسان لو لم يستفد في أثناء الدورة من العلم الذي ألقي على مسامعه لكنه سيستفيد خيرا عظيما ببقائه في المجلس والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه أي الملائكة تدعو لأحدكم ما دام في المجلس الذي جلسه وقد صلى فيه وينتظر صلاة أخرى بإيش تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه هذه نعمة عظيمة فلا نحرم هذا الفضل بشيء لا نستفيد منه لا في العاجل ولا في الآجل ولو اصطحب الإنسان معه قلما ودفترا يكتب فيه ما استفاده فذلك من فضل الله عز وجل عليه وكتابته أيضا للعلم عبادة جلوسه عبادة وكتابته للعلم عبادة وصلاته على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما سمع ذكره عباده يا إخوة نحن نعيش في فتن لا يعلمها إلا الله تتجدد لنا ما بين وقت وآخر فنحن بحاجة إلى شيء نغسل به ذنوبنا ونخفف أثقالنا نحن بحاجة إلى مثل هذه المجالس التي نربطها بربنا وخالقنا لأننا لا ندري متى يفجأنا الموت ودورك هذه الله أعلم هل تتكرر أم لا وقد تتكرر لكن الله أعلم هل سأعان على حضورها والاستفاد منها أم لا هذا أول ما ينبغي علينا أن نسأل الله التوفيق والسلام نعم. Yes. sebelum beliau melanjutkan kepada poin yang kedua, beliau mengingatkan kepada kita akan perihal yang sangat penting, yaitu permasalahan atas wir menggambar dan yang semakna dengannya, mengambil gambar ataupun yang lainnya. Perhatikan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Semoga Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan sabda yang lainnya, perhatikan orang yang kelak azabnya paling berat adalah orang-orang yang ingin menandingi Allah dalam ciptaannya. orang-orang yang menggambar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman, maka di antara wasiat yang diwasiatkan adalah, wahai Ali, janganlah engkau melihat gambar kecuali engkau hancurkan. Mengingat hal-hal yang seperti ini dari wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh hadirnya atau kedatangan kita di tempat yang seperti ini. Janganlah kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Ingat, kita datang di tempat ini karena menginginkan agar para malaikat meletakkan sayapnya dalam keadaan ridha kepada kita. Itulah yang kita harapkan. Ingat, Bagaimana para malaikat yang tidak akan masuk ke dalam rumah saat di rumah itu ada anjing dan gambar untuk hidup. Kepada Allah kita memohon. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini dan inilah yang selalu kita minta kepada Allah untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang memang jelas ancamannya. Meninggalkan perkara yang seperti memang berat. Terkhususnya di masa yang seperti ini, di zaman kita, belum berkata, kemampuan untuk meninggalkan perkara yang seperti ini Sungguh orang ini seperti pemegang bara api. Aku nasihatkan kepada kalian. Tinggalkanlah. Jangan sibukkan tatkala kita menuntut atau belajar ilmu agama dengan perkara yang lainnya. Tatkala kita telah memasuki rumah Allah yang harus menjadi tujuan kita dan harapan kita dan segala kita memasuki rumah Allah, bagaimana Allah memberikan ampunan dari dosa-dosa kita yang sangat banyak. Yang menjadi tujuan kita segala memasuki rumah Allah. Semoga kita menjadi golongan yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Ini harapan kita. Tidak lain tatkala Muawiyah radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya dan berjumpa dengan sahabat-sahabatnya yang sedang duduk di rumah Allah maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata apa hal yang menjadikan kalian duduk di tempat maka serentak mereka menyatakan, sungguh. Tidaklah kami duduk di tempat ini, perhatikan, tidaklah kami duduk di tempat ini kecuali hanya untuk mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Perhatikan bagaimana jawaban mereka. Tidaklah kami duduk di tempat ini kecuali untuk mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam. Maka Muawiyah pun menyatakan demi Allah, benarkah Tidaklah kalian dulu di tempat ini kecuali akan perkara yang kalian kabarkan. Sungguh, aku bertanya kepada kalian bukan karena curiga kepada kalian. Tapi aku berkata kepada kalian karena pernah di suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya berjumpa dengan para sahabat-sahabatnya yang sedang berkumpul di rumah Allah. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Apa yang menjadikan kalian berkumpul di tempat ini?" Maka serentak para sahabatnya mereka menjawab, Tidaklah kami berkumpul di tempat ini kecuali hanya untuk mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan keimanan dan keislaman. Ini jawaban mereka. Bagaimana seseorang tatkala dia memasuki rumah Allah, memasuki masjid, yang menjadi tujuannya adalah benar-benar jujur untuk mendapatkan kebaikan. Dia menginginkan selama keberadaannya di masjid, di rumah Allah. Dia sangat-sangat berharap semoga para malaikat mendoakan kepada kita, kepada Allah. Untuk memohonkan ampunan kepada kita. Kepada kita. Bukankah? Dikabarkan kepada kita bahwa tidaklah seseorang yang berada di tempat duduknya, di tempat sholatnya, yang dia duduk. Sembari dia duduk, dia menunggu tiba waktu sholat yang lainnya, kecuali selama hamba ini duduk di tempat itu dan tidak keluar dari masjid. Kecuali para malaikat akan mendoakan kepada orang-orang yang duduk di tempat itu di rumah Allah yang sedang menunggu waktu sholat yang lainnya. Para malaikat mereka berdoa, Ya Allah berikan ampunan kepada mereka. Ya Allah sayangi mereka. Ya Allah berikan taubat kepada mereka. Tidak inginkah kita untuk mendapatkan doa dari para malaikat? Oleh sebab itu, Janganlah kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Sibukkan dengan harapan kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari dosa-dosa yang sudah sangat banyak. Terlebih lagi kita duduk di tempat ini untuk melakukan sholat, untuk mengkaji ilmu agama, untuk beribadah kepada Allah. Maka sungguh Hal ini adalah perkara yang mulia. Maka jangan kurangi kemuliaan dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita, ingatlah, saat ini kita berada di masa yang penuh dan banyak fitnah. Bahkan tidak hanya banyak fitnah, bahkan fitnah itu bertambah dan bertambah dan kita sangat memerlukan kan perkara yang akan bisa menghapuskan dan membersihkan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, dengan cara yang seperti ini yaitu memberikan nasihat, daurah berkumpul di rumah Allah merupakan sebagian daripada bentuk yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita. وينبغي أن يسأل الإنسان ربه العون على أمرين اثنين الأمر الأول على فعل الخيرات والأمر الثاني على ترك المنكرات فكل هذا يحتاج من تحتاج عونا عظيما من الله على فعله ولو أتينا نتكلم عن آحاد الخيرات فذاك الساحل الذي أجهل أكثره ولا نستطيع حصره والمنكرات كلمة جامعة تشمل جميع الكبائر والصغائر ولذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات كانت هذه دعوة عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا من الله جل وعلا عليه بفعل الخير حضور العلم والاستفادة منه فينبغي أن تسأل الله جل وعلا القبول هل قبل منك العمل أم لا فأنتم الآن حضرتم هذه المحاضرة واستمعتم إليها وصليتم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها وهذا فضل عظيم لكن هل قبل منا هذا العمل أم لا هل قبل هذا العمل أم لا لماذا نسأل أنفسنا هذا السؤال نسأل أنفسنا لا لأجل أن نقنط ونيأس لا وإنما لأجل أن نخاف ونرجو ونسأل الله جل وعلا القبول أنبياء الله كانوا على هذا المنهج يسألون الله التوفيق والسداد والعون ثم بعد ذلك يسألونه القبول فكما سمعتم في الآية المتقدمة عن إبراهيم أنه سأل الله العون ثم سأله القبول قال جل وعلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي هل اكتفى بهذا بل قال ربنا وتقبل دعائي تقبل عبادتي تقبل صلاتي تقبل مني وهو إبراهيم وعندما أمره الله ببناء الكعبة هو ولده إسماعيل وفي أثناء العمل في أثناء العمل وهو يسأل الله القبول هو ولده قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا هذا في أثناء العمل وبناء الكعبة كيف بنا نحن وهم أنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من صلاة الفجر مباشرة يقول بعد أن يؤدي الأذكار في كل يوم إلى أن توفاه الله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قبول العمل من أهم ما يكون في حياتنا وامرأة عمران تقول عندما كانت عقيما ما تلد أصلا ولكنها كانت تسأل الله جل وعلا الولد الصالح فرزقت فمن شدة شكرها لله عز وجل أنها نذرت ما في بطنها لله وهي لا تعلم أهو ذكر أم أنثى قال جل وعلا وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وبنو إسرائيل كانوا لا ينذرون أولادهم لخدمة بيت المقدس إلا الذكور فقط ما كانوا يفعلون الإناث ولكنها فوجئت عندما وضعت بأنها أنثى فاعتذرت إلى ربها قالت رب إني وضعتها أنثى قال والله أعلم بما وضعت لكن لما كانت مخلصة في عملها لله جل وعلا قال سبحانه فتقبلها ربها بقبول حسن هذه كرامة أن يقبل الله منك العمل قال عبد الله بن عمر والله لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا لتمنيت لقاءه أي أتمنى الموت وفي رواية قال والله لو أعلم أن الله جل وعلا قبل مني عملا واحدا لكان خيرا لي من كذا وكذا أي من الدنيا قالوا لما يا أبا عبد الرحمن عمل واحد قال لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين فالمؤمن يعمل العمل ويخاف يخاف على عمل أنه ما قبل منه فيحمله خوفه على كثرة الابتهام والدعاء يا رب تقبل يا رب تقبل ولأجل ألا يحمله كثرة العمل على الغرور والعجب نعم سمعت الشيخ mengingatkan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita kita sangat memerlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan mampu meninggalkan beragam kemungkaran-kemungkaran. Untuk terrealisasinya perkara yang kita harapkan ini maka sungguh hal ini sangat memerlukan bantuan yang sangat besar dan tidak ada yang bisa membantunya selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat berbicara tentang kebaikan-kebaikan maka sungguh seakan-akan berbicara tentang lautan yang tidak bertepi. Dan berbicara dengan tentang kemungkaran-kemungkaran Cukuplah kiranya kita memahami bahwa dikatakan perkara yang mungkar itu mencakup semua dosa-dosa kecil dan demikian pula dosa-dosa yang besar. Sungguh mengagumkan sosok manusia yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau membimbing umat ini untuk senantiasa memohon kepada Allah. Ya Allah, Sungguh, aku memohon kepadamu fi'lul khairah, kemampuan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita perkara yang kedua yang harus kita perhatikan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kalian untuk mendapatkan kemanfaatan dalam arti bisa melakukan kebaikan maka ingat apakah kebaikan yang kita lakukan menjadi pintu kebaikan yang lainnya dan yang terpenting dari perkara yang seperti ini apakah kebaikan yang telah kita lakukan, yang telah mampu kita lakukan, diterima Allah atau tidak? Ini perkara yang kedua, yang harus kita perhatikan. Apakah yang telah kita lakukan diterima Allah atau tidak? Karena kemampuan seorang untuk beramal ini adalah keutamaan. Dan ketika ada amalan yang diterima, maka sungguh ini adalah karunia yang sangat-sangat besar dari Allah dan hanyalah Allah yang mengetahuinya. Bukanlah saya sebutkan ini untuk kita berputus asa, untuk kita berkecil hati, bukan. Tapi saya sebutkan hal ini untuk kita selalu takut kepada Allah dan selalu tinggi harapannya, memohon kepada Allah. Semoga Allah menerima apa yang telah dilakukan rasa takut kepada Allah akan membawanya untuk memiliki harapan yang besar dan permohonan yang besar kepada Allah. Semoga Allah menerima apa yang dia lakukannya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa merupakan kesempurnaan keadaan seorang hamba dan hanyalah Allah yang mengetahuinya ada ketika seorang hamba ini mendapatkan ilmu agama. Kemudian Allah berikan taufik sehingga lurus amalannya. Kemudian apa yang dia lakukannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita semuanya untuk hmm. senantiasa memohon kepada Allah. Semoga Allah membantu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita sehingga mampu melakukan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan. Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi dan juga merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berdoa kepada Allah yang artinya wahai Rabbku jadikanlah aku hamba yang menegakkan salat dan demikian pula dari anak-anakku. Perhatikan penggalan ayat yang terakhir. Seorang nabi setelah meminta pertolongan kepada Allah untuk mampu melakukan kebaikan yang dimintanya adalah wahai Rabb kami terimalah doa kami ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam manusia yang mulia melakukan dan meminta eh, meminta kepada Allah untuk mampu melakukan kebaikan dan meminta kepada Allah semoga Allah mengabulkannya dan menerimanya. Inilah yang harus selalu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Bagaimana yang ada dalam benak kita mampu untuk beramal dan bagaimana Allah menerima amalan Kemudian beliau mengingatkan kepada kita. Yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim AS dengan putranya Ismail. Tetap membangun Kaabah. Beliau membangun Kaabah. kerana perintah Allah. Dan tak beliau membangun Kaabah bersama Ismail. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, perhatikan bagaimana penggalan doa yang diucapkan Nabi Ibrahim. Setelah beliau membangun Ka'bah, Wahai Rabb kami, terimalah apa yang telah kami lakukan. Sungguh engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Bayangkan, seorang Nabi, seorang kekasih Allah, membangun Ka'bah karena perintah Allah, tapi masih memohon kepada Allah untuk diterimanya apa yang dilakukannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kebaikan yang telah kita lakukan? Dan adakah kita memohon kepada Allah semoga Allah menerima amalan kita? Yang sehingga dalam kehidupan muncul rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang terbaik tidaklah beliau menunaikan salat fajar atau salat subuh dan kemudian setelah beliau membaca zikir zikir yang diajarkan kepada kita setelah beliau membaca zikir di pagi hari maka di antara penggalan atau di antara doa yang beliau baca adalah ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan perhatikan pengalaman-pengalaman yang terakhir dan amalan yang diterima seorang nabi meminta semoga amalannya diterima maka inilah yang menjadi perhatian bagi kita bagaimana kiranya amalan kita ini bisa diterima Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan istri dari Imran radhiyallahu taala anha seorang wanita yang sudah berusia dan seorang wanita yang sudah tidak mungkin lagi dalam kehidupan ini untuk bisa melahirkan akan tetapi tidak berkecil hati untuk selalu memohon dan meminta kepada Allah anak yang saleh dan perhatikan apa yang menjadikan dia demikian bersemangat penggalan doa yang demikian agung yang diucapkannya. Wahai Rabbku, sungguh kelak atau sungguh aku nazarkan apa yang dari apa yang diucapkannya. Maka terimalah darimu. Terimalah. Fataqabbal minni. Maka terimalah darimu. Sungguh engkau maha mendengar. Dan engkau maha mengetahui. Sebagaimana kita ketahui. Dahulu. Orang-orang Bani Israel tidaklah menadarkan untuk berkhidmah di rumah Allah kecuali anak-anak lelaki. Tapi apa yang terjadi? Pada istri Imran. Dari apa yang dia nadarkan. Dan ingatkan. Siapa yang kelak dilahirkan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita. Upaya untuk kita mendapatkan. Atau yang semoga dengannya Allah terima. Yang harus yang harus menjadi perhatian kepada kita bagaimana amalan itu ikhlas karena Allah sebagaimana istri dari Imran bagaimana amalan itu ikhlas semata-mata hanya untuk Allah saja yang kemudian baru dengannya dia meminta semoga Allah menerimanya ini pelajaran yang penting bagi kita benarnya amalan dan ikhlasnya amalan ini perkara yang akan sangat membantu diterimanya amalan. Dan hanyalah Allah yang maha mengetahuinya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Perhatikan manusia yang mulia dari kalangan sahabat Nabi ini berkata, sekiranya aku mengetahui, sekiranya aku mengetahui bahwa ada satu amalanku yang diterima Allah maka sungguh saat itu juga aku berharap aku bisa berjumpa dengan Allah. Mati. Tatkala yang diterima Allah. Sekiranya aku mengetahui ada satu amalanku yang diterima Allah. Maka sungguh aku berharap aku bisa berjumpa dengan Allah saat itu. Maka para sahabat yang lainnya bertanya kepada Abdullah bin Umar. Apa gerangan? Yang menjadi sebab engkau menyatakan hal yang seperti ini. Maka Ibnu Umar menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bahwasanya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka saat amalan itu diterima, jadi orang itu adalah hamba yang bertakwa dan saat itu dia berharap bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. maka sungguh amalan yang ikhlas akan membawanya untuk takut kepada Allah dan akan selalu berharap kepada Allah semoga amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala. بهذا القدر نكتفي أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرفع درجاتنا ونسأله جل جلاله باسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن ينفعني وإياكم بهذه الدورة العلمية أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا وأن يجعلها سبب فاتحة خير لنا في الدنيا والآخرة إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم di akhir kata Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan bi asma'il husna dengan nama-namanya yang indah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita dan beliau berdoa kepada Allah dengan namanya yang apabila disebut maka niscaya Allah akan mengabulkannya beliau berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan daurah ini menjadi pintu kebaikan bagi kita dan menjadi kunci kebaikan bagi kita semuanya.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 جزاكم الله جزاكم الله خيرا kepada Syekh kepada